Salawatu alaihi wa Yang kalau melakukan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita termasuk orang-orang yang lalai, tidak kenal Allah, tidak kenal agama, tidak kenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebenar-benar pengenalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Maka nikmat yang besar yang wajib seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah. Ikhwani billah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara hidayah yang besar yang Allah turunkan itu Allah. Kitabullah Al-Aziz, kitab yang sangat mulia. InsyaAllah ta'ala kita minta pada Allah, semoga dia memberikan kemudahan bagi kita untuk membaca Al-Quran, tafsir, karya Imam al meskipun kita ringkas dalam membaca 30 juz kamilan biiznillah. Yang dengan harapan agar kita bertambah ketakwaan, bertambah keimanannya. Karena janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang yang beriman dan juga bagi mereka orang-orang yang beramal saleh falanuhyiyannahum hayatan thayyibah itu janji ya Allah siapa yang beriman kemudian dia beramal dengan amalan yang saleh maka Allah akan berikan kepada hamba tersebut dengan hayatan thayyibah dengan kehidupan yang sempurna ketika dia mendapatkan nikmat dia akan pandai bersyukur itu kehidupan yang sentosa. Yang dengannya dia mendapatkan tambahan rizki. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La syakartum la azidannakum." Tandanya kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat bagi kalian. Termasuk kehidupan yang berdosa ketika seorang mendapatkan bala, mendapatkan ujian, dia akan menjadi hamba yang yakin dan sabar, kuat teguh, kokoh ketika menghadapi berbagai macam ujian-ujian dan musibah-musibah. Karena dia yakin bahwasanya musibah adalah kafarah penepul, penggemburu bagi dosa-dosa yang pernah dia lakukan sehingga dia akan selamat. Dan yakin sebagaimana mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum manakala mereka mendapatkan ujian yang sangat hebat idja'ukum min fawqikum min fawqikum wa min asfala minkum. Ingatlah ketika datang mereka tentara-tentara sekutu dari arah kepala kalian atas dan dari bawah kalian. Wa yastazatil absar wa balazatil kulubul hanajir. Manakala mata kalian tidak sanggup berkedip lagi ketika hati naik kepada tenggorokan-tenggorokan kalian. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadidah. Demikianlah kami uji mereka orang-orang mukmin dan kami berikan kepada mereka guncangan dengan guncangan yang syedid, guncangan yang sangat dahsyat. Diguncangkan sedemikian hebatnya. Diberikan ujian yang sangat besar. Akan tetapi mereka kaum mukminin justru bertambah keimanannya. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ما دخل ذلك وراء وراء المؤمن lebih hasil karat negara tekus ujian yang sangat hebat justru mereka mengatakan hada ma wa'ada Allah rasul ini adalah janji Allah صدق الله rasul sungguh benar Allah dan benar Allah dan sungguh benar Rasul wa man zadahu ila iman wa taqdiman tidak menambah mereka orang-orang mukmin illa iman, justru bertambah kuat keimanan. Demikian pula tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Ditimpa ujian bukan kendor, bukan kempet, bukan kabur, tapi bertambah yakin. Apalagi ketika Allah berfirman, "Ma wada'aka rabbuka wa ma qala." Sekali-kali Rabbu tidak akan meninggalkan kamu. Dan sekali-kali Rabbu tidak benci kepada kamu. Yakni tidak bertambah kepada mereka kecuali keimanan wa tasliman. Kecuali mereka bertambah pasrah kepada Rabbu. Itulah yang dikatakan hayatan sayyidah. Dan ketika dia mendapatkan ujian, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, dikalahkan oleh syaitan, dikalahkan oleh bisikan-bisikan jiwanya, bisikan-bisikan syahwatnya, dia akan mudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidayah hayatan thayyibah yang semua didapat dengan al quran Karim, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah sampai kepada surat Al-Muzammil. Itu firman Allah ya ayyuhal muzammil wahai orang yang bertakwa. Sampai ucapan Nabi rahimahullah. rahimahullah. amarahu huna Allah perintahkan kepada Nabi kita ini. Bila ibadat dengan peribadatan. Al-Muta'alliqah peribadatan yang berkaitan dengan apa yang akan disebut. Tsumma marahu bis sabar. Kemudian setelah itu Allah perintahkan kepada Nabi kita untuk sabar. Ya ayyuhal muzammil qum laila illa qalila kumil. al-laila. Bangunlah kamu ketika malam. Salat. Diperintahkan untuk bangun untuk melakukan salat. Illa qalila kecuali sedikit saja waktu. Nisfahu kemudian disebutkan. Bagaimana salat yang diinginkan oleh Allah kepada Nabi? Qum al-laila bangunlah ketika malam illa qalilan kecuali sedikit saja nisfah separuh daripada malam anggap malam itu mulai daripada jam 6 subuh jam berapa anggap jam 5 berapa jam enggak ya. maka diambil separuh 11 dibagi berarti lima setengah jam untuk tidur, lima setengah jam untuk sekolah. Subhanallah. Perintah dari Rabbul Alamin kepada Nabi dan Karim Muhammad saw. alaihi wasallam. Yang Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah mencatat menghitung itu dalam riwayat-riwayat maka beliau memberikan komentar bahwasanya Rasulullah biasa kalau sholat malam itu sampai tujuh jam lamanya. Subhanallah. Hada nazir al Muhammad alaihi wasallam. Awal minhu qalina separuhnya atau kurangi sedikit saja. Sepertiga malam. Auzil alaihi atau tambah daripada separuh malam. Dua per tiga malam gunakan untuk pas malam. Subhanallah. Amalan yang sangat besar. Ibadah yang paling mulia. Di antara ibadah-ibadah yang paling mulia as-salat. Ibadah yang ditetapkan di atas langit cuma salat, tidak ada yang lain. Salat lima waktu. Yang sampai-sampai Nabi mengatakan awal ma yuhasabu bil salat. Amalan yang pertama kali akan dihitung di yaumil qiyamah ketika seluruh manusia dibangkitkan, dikumpulkan, berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Amalan salatnya. Jika salat salat kalau salatnya bagus, Sholatnya baik, sholat al amal. Kalau sholatnya baik semua, maka seluruh amalan yang akan ikut kepada sholatnya baik, baik, baik dan baik. Wa in fasadat sholatuhu, tapi kalau sholatnya buruk, meninggalkan kematian, meninggalkan wajibnya, meninggalkan sunnah-sunnahnya. Lalai, lalai kata sholat. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga kita tidak termasuk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fawailul musallin alladzina 'an salatihim sahun." Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqa min ba'dihim khalqun 'ata'u salah wattaba'u syahawat wa sawfa yaqulu ghayya." Akan muncul suatu zaman kata Allah, generasi 'ata'u salah. Yang mereka menyia-nyiakan salat Wattaba'u syahawat yang mereka mempertuhkan hawa nafsu mereka. Allah ancam mereka fasawfa kona sayyan. Niscaya mereka akan bertemu dengan kesesatan, penyimpangan di dalam hati-hati mereka. Lebih cinta pada syahwat daripada ketaatan. Lebih mencintai kemaksiatan daripada ketaatan. Jauh dalam ulama oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau sholatnya rusak, maka fasadat fasadat sairu amali, maka seluruh yang akan menjadi ikut-ikutan rusak. Oleh karena Nabi Alaihi Wasallam dalam lafaz yang lain menyebutkan, kalau seorang hamba sudah dihisab sholatnya, kemudian ternyata ada nilai yang kurang, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Hal min ibadi Minta tawurin. Apakah hambaku memiliki sholat-sholat yang sunnah? Allah, jangan remehkan sholat sunnah. Jangan pernah meremehkan sholat sunnah. Apa itu kabli atau ba'diyah. Atau sholat-sholat sunnah seperti qiyamul lain, seperti tuha. Jangan pernah dilalaikan. Bahkan Nabi SAW memberikan hasunan. Hasunan kepada kita. Untuk menunaikan sholat ba'diyah dan kabliyah. Rawatib al-maktubah. Sebagaimana disebutkan oleh Ummul Mukminin Ramlah radhiyallahu taala anha, Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nabi karim beliau bersabda, "Man shalla 12 siapa yang salat 12 rakaat pada setiap harinya tatawu'an min ghairi salat sunnah bukan salat wajib." Kata Syekh Rahimahullah, Qobliyah. Subuh dua rakaat. Qobliyah. Zuhur empat rakaat. Ba'diyah. Zuhur dua rakaat. Ba'diyah Isya atau Maghrib dua rakaat. Dan Ba'diyah Isya dua rakaat. Sempurna. Dua belas rakaat. Tasawu'an min ghairi faridah. Salat sunnah yang bukan wajib. Apa janji dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? بنى الله بيتا في الجنة Rahmat Muslim. Allah akan bangunkan bagi hamba tersebut suatu bangunan berupa rumah nanti di syurga. Manusia ya'lamun al-hayat mereka lebih mengerti tentang urusan dunia. Kalau untuk urusan bangunan properti, urusan dunia, jangan tanya. Ras keringat banting tulang siang malam dia berdiri untuk mendapatkan rupiah. Kalau sudah dapat rupiah, ingin bangun ke sana, ke sana, ke sana. Dia lalaikan salat jamaah. Dia lalaikan salat ilm. Dia lalaikan perkara-perkara yang sunnah. Demi mendapatkan rumah di dunia. La hawla wa la quwata illa billah. Seorang sunnah hendaknya dia bersungguh-sungguh. Untuk menyiapkan bangunan yang dia akan dapat nanti di hari kiamat. Karena seorang yang sudah sibuk membuat bangunan-bangunan untuk dunia, tapi lalai untuk membangun apa yang ada di sisi Allah di yaumil qiyamah. Biasanya takut mati, takut mati, takut berpisah dengan dunianya. Aku sekian lama bekerja, aku dapatkan rupiah, aku bangun ini, aku beli ini, aku dapatkan ini dan itu. Berpisah berdiri. Sementara dirinya belum belum membangun bangunan yang ada di sisi Allah. Belum memiliki bekal. Belum mendapatkan apa-apa. Belum berbuat apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajar kalau kamu seperti ini. Oleh karena dia ikhwan, oh, latih untuk mencintai kebaikan dengan menambah wawasan ilmu agar bertambah yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala berbagai al-jannah. Wa amarahum bil Kemudian Allah perintahkan as-salat dan Allah pun perintahkan kepada Nabi agar bersabar. Ala qaumin terhadap gangguan yang muncul dari kaum. Demikian. Seorang yang membawa ilmu nubuah akan dimusuhi. Sebagaimana kisah yang sudah pernah kita sebutkan dalam saya Bukhari, saya Muslim, bahwasanya ketika Rasulullah alaihi salatu melihat ciri dalam wujud asli, maka beliau minta perlindungan, minta diselimuti. Maka Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha mengajak ke rumah pamannya Warqa ibn Nuh. Maka disebutkan apa yang kamu lihat wahai bunayya? Apa yang kamu lihat wahai anak? Disebutkan ciri-cirinya. Demikian dan demikian mengucapkan ini dan itu. Maka takjublah Warqa bin Nawfal dan mengucapkan hada namus alladhi unzila ala Musa bin Imran alaihi salatu wassalam. Ini adalah Namus, nama lain daripada Jibril dengan bahasa Ibrani. Ini adalah Jibril yang pernah turun kepada Musa alaihissalam. Ya laytani lau aku ya hayat. Tuhai kiranya. Seandainya nanti aku masih hidup. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina yukhrijuka qawmuk seandainya nanti aku masih hidup ketika kaummu akan mengusir kamu dari kampung kamu. Ini kata Warqah bin Nawfal. Ahlul ilm min ahlil kitab. Warqah bin Nawfal orang Nasrani yang pandai membaca Injil dengan bahasa Ibrani. Seorang yang paham tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala sehingga beliau sangat mengerti, tahu persis bagaimana kiprah mereka para ambia ketika mereka membawa ilmu nubuat pasti dimusuhi oleh karenanya. Beliau mengatakan, Ya laisani lau aku lahaya. Duhai kiranya seandainya aku diberikan kehidupan yang panjang. Hina yukhrijuka kaumuk. Manakala kaummu, manakala kampungmu mengusir dirimu daripada kampung yang kamu tinggal. Maka Rasulullah SAW merasa takjub, merasa syarat Belum pernah melakukan permusuhan kepada kampung Quraisy, tidak pernah buat yang macam-macam kepada mereka kampung Quraisy. Apa bisa mereka mengusir saya? Maka Rasul mengatakan, Ya Ami Allah mukhriyahum. Apakah mereka akan mengusir saya? Bahkan diucapkan oleh Warqa ibn Nawfal radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan lam ya'ti rajulun qat bi mithli ma atat illa udiya tidaklah seorang diberikan sesuatu dengan sesuatu yang telah diberikan kepada dirimu berupa dukungan illa dia kecuali akan diganggu kecuali akan dimusuhi maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam siap-siap untuk mendapatkan ketentuan dengan menguatkan kesadaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Syaikhul rahimahullah, "Tumma amaru bis 'ala 'asiyati qaumihi." Kemudian Rasul alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah agar bersabar terhadap gangguan-gangguan yang muncul daripada kaumnya sendiri. ثم أمرهم يصطدع بأمره وإعلان دعوته إلى الله kemudian Allah memerintahkan kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Kalau kemarin cuma dari pintu ke pintu, dari majelis ke majelis, cuma bising-bising saja. Maka ketika Allah memerintahkan dengan fasdah dengan submer, maka lakukanlah dengan terang-terangan. Apa yang kamu perintah, apa yang kamu mendapatkan perintah daripadanya. Maka Nabi mulai mengucapkan. Ya Bani Hashim, Ya Bani Quraisy, kumpulkan. Berani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Ya Ayuhan Qul la ilaha illallah tuflihu wahai segala manusia katakanlah la ilaha illallah tuflihu kalian akan beruntung berani berdakwah secara terang-terangan ini mental seorang rasul sallallahu alaihi wasallam mereka para doa, mereka berani berbicara kebenaran tidak takut celahan orang-orang yang suka mencela tidak takut gangguan dari orang-orang yang suka mengungkap. Ini sifat para duat Allah. Wa ilahi da'watihim Allah. Terang-terangan ketika menyeru, mengajak manusia kepada Allah. Fa'amarahu nabi asyrafil ibadat wa iya salah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam awal surat ini memerintahkan dengan ibadah yang paling mulia. Sebagaimana disebutkan pada awal tadi dikatakan yakni as-salat. Amalan yang paling afdal yaitu salat di antara. Oleh karena Allah katakan fastal li rabbika wanhar, maka salatlah hanya untuk Rabbmu wanhar dan menyembelihlah. Kenapa tadi disebut puasa? Kenapa tadi disebut haji? Karena itu termasuk salat termasuk amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahya as-salat بآخر الأوقات وأفضلها وهو قيام Yani lakukanlah as-salat pada waktu-waktu yang sangat ditekankan dan waktu-waktu yang paling mulia yaitu qiyam al-lail. Bangun malam untuk melakukan as-salat. Jangan dijadikan alasan saya sudah bertambah anaknya, saya punya istri dua, anak saya sekian, saya tidak sempat untuk melakukan salat malam. La ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang mukmin. Mereka ahlu jannah yang mendapatkan sesuatu yang Allah sembunyikan sebagai keistimewaan bagi mereka kaum mukminin. Di antara sifat mereka Allah cantumkan dalam kitabnya تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون تتجافى جنوبهم عن المضاجع lampung-lampung mereka jauh daripada dipan-dipan mereka bukan bergadang yang tidak ada arti nonton bola dan yang lain final rugi suatu malam ba'din menjelang subuh saja yang penting kan sholat Yang penting iman dulu. La haula wala quwwata illa billah. Tatajaza junubuhum 'anil mazaji. Lambung-lambung mereka jauh daripada dipan-dipan mereka. Artinya kinayah. Bahwasanya mereka menyisihkan waktu untuk menjauhkan dari ranjang. Artinya bangun. Siapa yang bangun ini? Yaz'una rabbah. Berdoa kepada Rabb mereka khawfan wa tada'in dengan penuh rasa takut daripada azabnya wa tada'in dan penuh dengan rasa amat terhadap rahmat Allah ya Allah masukkan surga ya Allah jauhi daripada jahanam ya Allah jangan ada saya ya Allah ya Allah masukkan ke dalam surga khawfan wa tada'in wa mimma razaqnahum dan terhadap apa-apa yang mereka mendapatkan rezeki dari Allah, itu mereka belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ketika mereka melakukan qiyamul lain di waktu yang paling mulia, ketika manusia sedang tidur, justru dia berdiri. Ketika manusia terbuai dengan mimpinya, justru dia melek. Dia terbangun, dia ingat masa depannya, akhirat. Dia berdoa kepada Allah. Berdoa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sembunyi-sembunyi rahasia antara dia dengan rohnya ketika tengah malam sepertiga malam terakhir ketika dia melakukan amalan secara sembunyi-sembunyi maka Allah membalas dengan balasan yang disembunyikan firman-Nya fala ta'lamu satu jiwa tidak akan pernah mengetahui ma'ukhfiya lahum apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka min ayun berupa pemandangan-pemandangan yang menjel, yang melezatkan, menyedapkan mata-mata mereka untuk memandangnya. Bima kuntum disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Bima kanu terhadap apa yang telah mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan berupa qiyamul lain. Maka tempatkannya ya kalau aku ketiduran menjelang tidur, lakukan sholat witir. Sebagaimana firman atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witrun." Sesungguhnya Allah itu witir, satu kesat ganjil. Yuhibbul witra dan dia cinta kepada witir seperti itu. ya ahli Al-Quran. Wahai ahli Al-Quran. Wahai para pembaca Al-Quran. Wahai para pecinta Al-Quran. Tolak witirlah kalian. Jangan aku saja Al-Quran berada di dalam hatiku. Sepertiga malam? Ngorok, ules, lah, baca lagi. Ada waker ya, ada alarm. Ada alarm yang kuat. Ada alarm yang lebih alami. Tidur, jangan pakai selimut. Biasanya kira-kira. Iya. Bangun, tapi bukan wudhu, biasanya buang air kecil. Nah, tidak isya ya. أي كده راجع فلا رأي تقدر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تفاضل بارك الله فيك